Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada antum semua teman-teman, ikhwan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina. أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء هري إني هري hari mubahalah saya mengucapkan selamat eh, kepada antum semua kepada imam zaman kepada semua ulama sulaha eh, hari raya mubahalah itu. Beberapa menit saya mau berbicara tentang mubahalah kemudian tafsir insyaAllah. Eh, kalau kita melihat asbabun nuzul surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat yang termasuk 200 ayat. Dan ada di surat ini dua apa golongan yang besar ayat kelompok yang besar ayat yang pertama tema yang pertama tentang apa orang-orang Kristen dan orang-orang Nasrani yang datang di kota Madinah dan kemudian hasilnya adalah mubahalah itu di ayat 61 surat Al-Imran. Kemudian tema yang kedua yang mulai apa dari ayat 121 eh, surat Al-Imran tentang perang Uhud. Berarti itulah eh, apa kelompok yang kedua, ayat-ayat kedua yang yang besar hampir eh, apa 50 eh, 60 ayat tentang perang Uhud itu. Masalah mubahalah itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di kota Madinah itu pindah di kota Madinah, beliau mengirim surat surat undangan uh, menuju Islam kepada siapa kepada raja-raja lain yang zaman Rasulullah raja Iran adalah Nas apa Khosrow Parviz itu raja Talim dan melampar apa eh, surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan eh, pada waktu itu Rasulullah juga memberi kabar gembira untuk uh, apa eh, kerajaan Khosrow Aziz yang akan terputus. Eh, kepada Mesir, Raja Mesir, Raja apa uh, itu apa di di mana-mana semua raja salah satunya surat Rasulullah kepada orang-orang Najran itu. Najran itu salah satu kota yang mereka juga berbahasa Arab. Di mm, apa sekarang ada di negara Arab Saudi itu Najran itu salah satu kotanya. Dan eh, semua mereka penduduk eh, itu adalah eh, orang-orang Kristen dan yang terkenal orang-orang Kristen Najran itu. Ketika mereka diberi eh, apa surat Rasulullah, mereka untuk memeriksa kabar itu, berita itu, mengirim satu kelompok beberapa orang, hampir sepuluh orang ke kota Madinah. Mereka masuk dan setelah salat zuhur asar mereka berdialog dan membahas tentang sebahagian masalah sama Rasulullah. Dan Rasulullah, eh, kalau kita melihat asbabun nuzul khususnya ayat-ayat pertama surat Ali Imran, semuanya jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Kristen tersebut. Dan sangat-sangat makna dia luar biasa kalau kita mengetahui asbabun nuzul itu kemudian kita bisa memahami maksudnya lebih baik Allah subhanahu dari Allah subhanahu wa taala di ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, apa uh, selesai dialog sama orang-orang Kristen tersebut dan uh, apa Rasulullah menundang mereka untuk mengkabulkan dan menerima agama Islam mereka tidak menerima. Karena itu mereka men, apa, mengusulkan kepada Rasulullah untuk bermubahalah. Kata mubahalah itu yang dipakai kata itu di ayat 61 surat Ali Imran itu uh, apa thumma nabtahil kata mubahalah itu dipakai dengan kata ini ثم nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Kata nabtahil atau mubahalah itu maksudnya dua kelompok, dua kaum yang saling mengutuk, saling melaknati. Satu kaum mengutuk kaum lain, mereka juga mengutuk kaum pertama. Maksudnya apa? Maksudnya mubahalah itu Allah subhanahu wa ta'ala apa membantu kaum yang benar, kaum yang sah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan dan mematikan, membunuh, menghapuskan orang-orang batil. Itulah maksudnya mubahalah orang-orang Najran itu mereka mengusulkan kepada Rasulullah untuk mubalah. Dan mereka percaya Rasulullah tidak menerima mubahalah. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu Kristen itu apa melihat dirinya sebagai agama benar, agama hak. Dan besoknya waktu mubahalah. Mereka ketika memanggil semua kaumnya untuk memahlah menunggu Rasulullah. Dan Rasulullah juga hadir. Sama siapa? Itulah luar biasa itu. Maknanya luar biasa. Dan itulah fadilah dan kemuliaan Ahlul Bait. Di sisi apa Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah datang di medan mubahala sama siapa? Sama putrinya Fatimah Zahra. Sama Amir al-Mu'minin. Ali ibn Abi Talib sepupu Rasulullah. Kemudian dengan dua putranya Amir al-Mu'minin dan Fatimah Zahra. Imam Hasan dan Imam Hussein. Mereka berlima hadir di medan mubahala Ketika ketua orang-orang Kristen Nazaran melihat apa masalah itu, melihat wajah-wajah yang hadir di hadapan mereka. Lima orang yang suci, lima orang yang apa wajah mereka seperti seperti matahari. Mereka takut. Tidak bermubalah. Dan meminta Rasulullah untuk apa tidak bermubahalat di hadapan mereka. Kenapa? Karena ketua, satu orang yang umurnya tua, sudah mengatakan kepada semua orang Najran, saya melihat wajah-wajah di antara mereka yang kalau mereka berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan siapapun yang beragama Kristen di atas bumi, di muka bumi. Itulah katanya ketua mereka. Karena itu mereka menyelesaikan mubahalah itu dengan sebahagian hal yang apa uh, sudah dibayar setelahnya dan pertahunan uh, kepada orang-orang Muslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya jizyah itu. Kemudian mubahalah itu salah satu ayat Al-Quran tentang Ahlul Bait. Dan kalau kita membaca ayat mubahalah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat itu, ayat 61. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سيابا بونجان بوهون الله سبحانه وتعالى ملعنة أورانجان بوهون أورانجان apa tidak benar di lisan mereka. Itulah ayat 61. Dan kalau kita melihat dengan teliti ayat itu, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan anak-anak Rasulullah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salat alaihi salatu wassalam dengan abna anak. Berarti ada satu masalah yang luar biasa. Di bangsa Arab, kalau kita melihat sejarah, orang-orang Arab mengatakan kepada anak putra dengan ibne Kata ibne itu, kata ibn itu orang yang laki-laki dan anaknya laki-laki itu. Misalnya, satu orang mempunyai satu anak laki-laki. Kalau anak laki-laki juga mempunyai anak laki-laki itu, itulah namanya ibn. Tetapi kalau seorang mempunyai anak perempuan, bukan anaknya perempuan tersebut, ibn itu. Itulah apa uh, keyakinan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala apa memperbaiki kata mereka dengan memakai Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata abna untuk Imam Hasan dan Imam Hussein. Berarti Imam Hasan dan Imam Hussein adalah ibn untuk Rasulullah. Walaupun dari anak perempuan Rasulullah. Walaupun begitu. Karena itu kita mengatakan kepada Imam Zaman, Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif, Ya benar Rasulullah. Kepada Imam Sadiq alaihissalatu wassalam. Ya benar Rasulullah. Wahai putra untuk Rasulullah. Kepada, kepada Imam Hussein alaihissalam. Ya benar Rasulullah. Itulah ibn. Itulah putra untuk Rasulullah. Maksudnya begini. Saya apa mau eh, apa eh, menjelaskan dengan kata ini karena itu setiap orang setiap orang dari apa keturunan-keturunan Imam Hussein alaihi salatu wassalam dan seterusnya Imam Zainul Abidin, Imam Baqir, Imam Sadiq, sampai Imam Zaman. Semua mereka dari keturunan-keturunan Imam Hussein alaihi, alaihi salam, semua mereka adalah sayyid Dan semua mereka adalah putra-putra Rasulullah. Abna'ur Rasul. Itulah katanya Sayyid atau Habib. Dan itulah masalah pertama. Yang pertama. Hal pertama. Hal kedua, di ayat ini kita melihat satu masalah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam dengan kata anfusana. Maksudnya siapa anfusana? Anfusana berarti diri kami. Kami membawa putra-putra kami. Terus uh, wanita-wanita kami maksudnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian terakhir, anfusana, diri kami, jiwa kami, ruh kami. Maksudnya siapa? Kata nafsu itu di bahasa Arab mungkin jiwa, mungkin diri kami, mungkin ruh maksudnya terjemahannya. Berarti Amir al sebagai ruh untuk Rasulullah, sebagai jiwa untuk Rasulullah sebagai diri Rasulullah. Tidak akan terpisah dari jiwa Rasulullah. Itulah fadilah dan kemuliaan Amirul Mu'minin. Tingkatnya dan kedudukannya Amirul Mu'minin di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan ayat tersebut untuk masalah mubahala. Wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Fanaj'al la'natallahi على kadhib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah ma'rifat kita. Dan kecintaan yang walaupun ada di hati-hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala menambah kecintaan tersebut kepada Amirul Mukminin, kepada Ahlul Bait, semua Ahlul Bait, kepada Imam Zaman Ajallallah Ta'ala Farajahu Syarif. InsyaAllah. Itulah doa kami insyaAllah. Dan semoga mereka juga mensyafaati kita pada hari kiamat. Insyaallah. صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Insya Allah kalau ada apa persoalan tentang apa mubahala tentang hal-hal yang lain insya Allah kita akhirnya majelis ini insya Allah siap untuk membahas tentang persoalan-persoalan ikhwan akhwat. Sekarang kita masuk di tafsir surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin eh, yang kita sudah mulai dua majelis eh, yang lalu termasuk 36 ayat dan kita sudah tiba di ayat 17 dan sekarang insya Allah masuk di ayat 18 sampai ayat insya Allah 28 insya Allah untuk hari kita niat Imam جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام جعفر بن محمد الصادق Imam Ja'far As-Sadiq dan niat ibunya Imam Ja'far As-Sadiq namanya Ummi Farwah itu gelar Ummi Farwah satu orang satu wanita yang luar biasa akhlaknya dan kedudukannya di sisi ahlul bait dan ada sebagian hadis tentang Ummu Farwah dan sangat-sangat berbuat baik dan akhlaknya, moralnya dan uh, beliau ibunya Imam Ja'far As-Sadiq kita niat Imam Sadiq dan ibunya <clears throat> saya membaca dulu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 Kata illiyin itu insya Allah saya akan menjelaskannya. Eh, dalam apa illiyin itu. Insya Allah saya akan masuk di terjemahannya illiyin itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَدْرَاكَ مَا إِلِّيُّونَ tahukah kamu apakah illiyin itu atau illiyun itu siapa atau apa? Kitabun marhum. Kitab yang tertulis atau bertulis. Yashaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang di dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muqarrabun itu diterjemahkan dengan malaikat-malaikat yang kita insyaallah akan mengatakan maksudnya mungkin berbeza dengan kata malaikat. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti ah, benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Alal araiki yang turun mereka duduk di atas dipan-dipan sambil apa yang turun nah, memandang atau melihat kata yang turun Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat kamu dapat apa? mengetahui dari wajah mereka kesenangan atau kebahagiaan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minuman dari hamar murni yang di Khitamuhu misk. Laknya adalah eh, kesuri dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba fasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim dan campuran hamar murni itu adalah dari tasnim Tasnim itu apa? Ainan. Tasnim itu adalah mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muqarrabun yang dipakai di sini juga. Ada beberapa masalah. Itulah terjemahan saja. Terjemahan yang sudah diterjemahkan di sebagian Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kitab al-abrar lafi illiyin. Sesungguhnya kitab dan buku amal orang-orang baik, orang-orang maksudnya abrar itu orang-orang salih dalam illiyin itu. Maksudnya illiyin apa? Kita sudah menjelaskan Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sijjin itu lawan katanya apa? Illiyin itu. Sijjin itu kita sudah menjelaskan tafsirnya dan sebagian tafsir yang sudah tertulis di buku-buku tafsir. Illiyin atau illiyun jama untuk kata illi. Dan kosa katanya dari kata alava, ulov ulu. Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la. Al a'la. A'la itu yang apa masuk yang digunakan dari kata alawa, ulu. Dan kata Ali, nama Ali, Imam Ali alaihi salatu wasallam yang diambil dari apa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Al a'la. Berarti tempat tinggi, maksudnya tempat tinggi maknanya ini itu. Atau maksudnya siapapun yang berada di tempat itu. Inna kitab al-abrar lafi illiyin. Tetapi di sini ada salah satu tafsir illiyun itu atau illiyin itu adalah tempat yang tinggi dalam surga. Itulah salah satu tafsir. Dan apa eh, di sebahagian buku tafsir sudah menjelaskan illyun karena jama jama untuk apa? Untuk illi. Illi sebagai tunggal adalah tempat tinggi. Kalau dijama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan illiyun maksudnya satu apa bukit di atas bukit lain. Satu gunung di atas gunung lain. Itulah maksudnya illiyun Berarti itulah tempatnya lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Itulah salah satu tafsir itu. Kitab al-Abrar. Inna ayatnya begini. Inna kitab al-abrari lafi ilin. Sesungguhnya buku orang-orang salih. Buku orang-orang salih. Maksudnya buku amal. Buku amal mereka apa berkumpul di satu buku. Suatu buku. Lafi illin. maksudnya apa suatu buku bernama illin itu yang berkumpul dan termasuk semua buku-buku orang-orang salih yang kita sudah menjelaskan tentang sijin itu begini. Lafi sijin itu. Orang-orang durhaka. Dan mungkin maksudnya buku amal mereka di satu tempat yang tinggi atau bukan maksudnya ada satu buku yang termasuk buku-buku amal orang-orang soleh. Mungkin maksudnya mm, ilium itu tempat tinggi dan buku amal orang-orang salih di satu tempat yang tinggi. Dan di hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya langit ketujuh yang di bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian tafsir lain, tapi kita lihat. وَمَا ma مَا عِلِّيُّونَ Wahai Rasul, engkau tidak mengetahui maksudnya Illiyun. Berarti, dengan persoalan ini Allah subhanahu wa ta'ala mau mengetahui kepada memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasul, Illiyun itu satu hal yang luar biasa, yang sangat penting. Dengan persoalan itu, apa akan dikeluarkan kepentingan kata Illiyun itu. Dan masalah itu mengatakan kepada kita satu masalah, satu hal bahwa Rasulullah dan Ahlul Bait itu mempunyai ilmu gaib itu. Ilmu gaib itu apakah bebas atau tidak bebas? Maksudnya bebas itu apa? Maksudnya bebas itu tentang berbagai macam masalah walaupun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Itulah apa kata yang tidak sah. Maksudnya kita dari ilmu ghaib untuk Rasulullah dan untuk Ahlul Bait alaihi salatu wassalam tentang hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Berarti iliyun itu di luar ilmu ghaib Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, engkau tidak mengetahui tempatnya Iliyun itu." Maksudnya Iliyun itu. Walaupun Rasulullah punya ilmu gaib, tapi tidak mengetahui masalah itu. Seperti itu ada Imam Ajalallah Ta'ala Jahus Syarif mempunyai ilmu gaib. Benar. Tetapi ilmu gaib itu begini. Apakah Imam Zaman mengetahui kapan waktunya muncul atau tidak mengetahui masalah itu? Tidak. Berarti masalah itu kemunculan Imam Zaman, kedatangan Imam Zaman. Waktu itu di luar ilmu gaib itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu waktunya kepada imam zaman. Itulah masalah tadi. Seperti itu banyak. Yas'alunaka tentang masalah zamannya, waktunya, apa hari kiamat. Kapan waktunya? Bila waktunya? Apakah Rasulullah tahu waktunya? Tidak tahu. Karena di luar ilmu gaib itu. Wama adraka ma'liyun. Kita yakin, kita percaya, itu percaya kita. Kita yakin. Ahlul bait dan para nabi. Semua mereka mempunyai ilmu gaib. Tetapi dengan sifat ini. Tentang hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala izin kepada mereka. Tentang hal-hal itu mereka mempunyai ilmu gaib. Tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga orang biasa. Tidak mempunyai ilmu. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Kitab atau satu amal yang sudah tertulis untuk semua orang. Atau maksudnya kitab itu maksudnya takdir takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk kita semua. Masing-masing. Setiap orang mempunyai takdir khusus. Mungkin takdir itu takdir surga atau neraka jahanam. Mungkin takdirnya di dunia. nol khatimah atau khatimah buruk. Khatimah yang tidak baik. Tidak kosna, Tidak baik itu. Berarti takdir kita sudah tertutup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun marhum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yashaduhul muqarrabun. Yashaduhul muqarrabun. Muqarrabun itu orang-orang yang muqarrab. Kata muqarrab itu yang terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu Yang terdekat itu namanya Nama Namanya mukarrab. Mungkin sepuluh orang berada di sekitar Rasulullah untuk kutabul wahy, untuk menulis wahyu itu. Tetapi sebahagian mereka itu mukarrab seperti Amir al-Mu'min. Sebahagian mereka yang lebih dekat kepada Rasulullah. Itulah namanya mukarrab itu. Dan mereka mukarrab-mukarrab itu apa yashaduhu berarti saksi menyaksikan masalah itu masalah itu apa menyaksikan eh, buku-buku uh, amal orang-orang solih mereka saksi untuk masalah tersebut dan kita melihat salah satu ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di beberapa ayat seperti itu. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Amal kita dikelihatan siapa? Dikelihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dikelihatan Rasulnya. Yang ketiga, orang-orang mukmin. Berarti amal kita baik atau buruk amal kita baik atau buruk di kelihatan orang-orang mukmin maksudnya orang-orang mukmin itu siapa di sebagian riwayat maksudnya ahlul bait ahlul bait itu melihat amal-amal kita melihat amal kita dan amal kita mungkin menyenangkan mereka atau menyedihkan mereka Itulah amal kita. Orang-orang mukarrab itu saksi dan bersaksi untuk amal-amal salih. Amal-amal yang berkumpul di buku Iliyun itu. Ada persoalan yang penting. Maksudnya siapa orang-orang mukarrab itu? Karena di ayat-ayat itu saya melihat beberapa Quran yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Semua mereka sudah apa menerjemahkan malaikat, malaikat mukarrab maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tafsir itu benar. Kita tidak menolak tafsir itu. Tetapi mungkin, kemungkinan yang kedua, mungkin tafsir yang sah adalah orang-orang mukarrab, manusia-manusia yang mukarrab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat di surat Al-Waqi'ah ayat 10 ayat 11. والسابقون السابقون أولئك المقربون siapapun yang apa imannya keyakinannya kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dahulu, lebih dahulu. Orang itu adalah muqarrab di sisi Allah Subhanahu. Orang itu yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa? Maksudnya Amirul Mukminin. Kalau kita melihat sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang apa laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah. والسابقون السابقون أولئك المقرب. Dan di antara wanita adalah Siti Khadijah yang beriman kepada Rasulullah. Ada di sebagian riwayat yang salat jamaat pada waktu itu apa Eh, termasuk tiga orang saja. Rasulullah, Khadijah, dan salah satu apa anak remaja Ali, Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah dan Siti Khadijah. Mereka bertiga salat jamaat apa di kota Mekah. Dan karena salat itu salat dari awal bi'sat Rasulullah eh, diwajibkan kepada Rasulullah. Bukan waktunya yang Rasulullah masuk di kota Madinah. Bukan. Tapi perbedaannya waktu itu di hadapan siapa? Di hadapan apa? Di hadapan Masjidul Aqsa. Bukan Masjidul Haram itu. Wasabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Siapa yang lebih dekat, yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa maksudnya orang-orang apa yang suci, orang-orang yang imannya lebih apa dalam, lebih dahulu, lebih apa lama itu. Itulah muqarrab. Maksudnya ahlul bait itu. Khususnya kalau kita melihat sejarah tidak ada siapapun di antara sahabat-sahabat Rasulullah kecuali Amir al-Mu'minin yang tidak sujud sama sekali di hadapan berhala. Tidak, tidak sujud. Tetapi khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga dan sahabat-sahabat yang lain semua mereka sebelumnya Islam sujud untuk berhala untuk patung. Karena itu, ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah mereka memanggil amir al-mu'minin dengan sifat ini, sifat karramallahu wajah. Untuk orang-orang sahabat-sahabat lain, mereka mengatakan radhiyallahu anhu. Qala filan radhiyallahu anhum. Tetapi tentang amirul al-Mu'minin mereka mengatakan karramallahu wajah. Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Karena radhiyallahu untuk siapapun yang maksiat dan paling besar maksiat adalah, adalah syirik dan syirik itu ada di kehidupan mereka tapi di kehidupan amirul al tidak ada syirik. Ada satu masalah di Ah, ayat itu tentang Amir Al Mu'minin yang orang-orang Wahabi mengatakan, oh pada zaman itu al Mu'minin uh, belum dewasa dan umurnya belum lengkap untuk apa wajib. Berarti belum lengkap akalnya Amir Al Mu'minin yang percaya kepada Rasulullah karena itu maksudnya ulaikal mu'minun bukan Amirul Mu'minin, maksudnya Abu Bakar. Maksudnya mereka Abu Bakar. Dan Abu Bakar yang pertama beriman kepada Rasulullah, bukan Amirul Mu'minin. Walaupun Amirul Mu'minin lebih, apa, lebih, apa, lebih dahulu. Walaupun begitu. Tetapi imannya iman remaja, bukan iman seorang dewasa. Kita jawab kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Amirul Mukminin sebagai wasinya, sebagai walinya orang-orang lain, sebagai wasinya, wasi Di mana? Di rumahnya pada waktu yang beliau mengundang kerabat-kerabatnya, 40 kerabatnya di rumahnya di Yaumuddar, hari dar itu, mereka mengundang dan di sana Rasulullah menjadikan Ali sebagai wasi. Walaupun pada waktu itu masa kecil. Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari seorang yang terpilih Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya walaupun orang itu masa kecil. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Siti Maryam kita melihat di surat Maryam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad begini bahwa surat Maryam bentar tentang siapa? Tentang Yahya. Ya Yahya. Ayat berapa? eh, ayat ya ayat 12 Ya Yahya khudil bi biquwwah wahai Yahya ambillah buku ini dengan keras dengan kuat wa atainahul hukma sabiyya kami memberi hukum maksudnya kenabian kami memberi kenabian itu kepada Yahya. Pada waktu yang masa kecil, sabian itu masa kecil, anak. Beberapa umur, beberapa tahun umurnya. Apakah pada waktu itu Nabi Yahya belum lengkap akannya belum lengkap umurnya, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana memberi kenabian itu kepada Yahya? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kenabian kepada Nabi Isa? Pada zaman yang bayi, masih bayi. Kemudian kalau kita apa menjawab kepada persoalan itu tentang Nabi Yahya, tentang Nabi Isa, kita bisa menjawab kepada Amirul muminin. Kita bisa menjawab kepada Imam Jawad alaihissalatu wassalam yang umurnya hampir apa sembilan tahun atau tujuh tahun umurnya Imam Jawad yang jadi imam. Yang jadi imam. Atau Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala farajahu syarif. Kita mengetahui Imam Zaman. Kapan waktunya yang jadi imam? Seterusnya Imam Hasan Askari. Kesahidannya Imam Hasan Askari umurnya hampir lima tahun saja. Kita yakin siapapun yang mukarrab, siapapun yang orang itu dekat dan terpilih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak apa uh, apa memperhatikan tentang umurnya, tentang tahun-tahun yang berada di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan orang itu layak untuk hal tersebut atau tidak layak. Itulah masalah penting. Itulah masalah kita. Innal abrara lafi na'im. Kata na'im itu maksudnya nikmat yang besar. Dan termasuk semua nikmat. على الأرائك عفوا على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون ملكا عفوا برسان در عطس ديبان ديبان على الأرائك كمديان ينظرون مليات مليات عطا الله سبحانه وتعالى ديام dan tidak menjelaskan apa-apa yang dikelihatan mereka. Dan sebagai umum mengatakan mereka lihat. Lihat apa? Kalau kita membandingkan ayat itu dengan kelihatan kita di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dan mata-mata kita dari sebahagian masalah. Misalnya, satu orang, satu wanita yang uh, tidak apa uh, misalnya hari kita, istri orang lain, apakah boleh kita melihat wajahnya dan menikmati dari wajahnya? Tidak boleh. Haram itu. Apakah boleh seorang melihat badan satu wanita, satu perempuan tidak boleh di dunia. Itulah sebagai syariat. Tetapi sebagai alami. Sebagai alami juga apa eh, tidak bisa mata kita yang melihat sebagian masalah, sebagian hal. Misalnya di belakang dinding, kita apakah boleh melihat di belakang dinding apa itu? Tidak boleh. Misalnya saya sudah <laughs> membeli apa semangka, apakah dalamnya bagaimana itu <laughs> saya belum tahu. Pada waktu yang saya membuka semangka itu, oh dalamnya apa merah yang bagus atau tidak baik. Berarti itulah ilmu gaib di dunia saja ilmu gaib namanya. Tapi di akhirat itu Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan masalah itu. Semua mata yang bebas semua mereka bisa orang-orang surga bisa melihat misalnya di belakang dinding apa yang akan terjadi atau di dikontrol apakah mereka harus mengontrol matanya tidak itulah masalah dunia bukan di akhirat berarti mereka tidak apa memperhatikan istri-istri orang lain bagaimana wajahnya tidak Mereka melihat Allah, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menikmati dari nikmat yang, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka. Mereka bebas. Yanzurun alal araiki. Yanzurun. Dan menikmati dari kelihatan mereka yang semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. تعرف في وجوههم نظرة النعيم Wahai Rasul, ta'arifu. Kata ta'arifu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ta'arifu. Wahai Rasul, engkau mengetahui di wajah-wajah mereka, di muka-muka mereka. Adalah nadratan na'im. Kebahagiaan nikmat. Kebahagiaan nikmat. Kesenangan nikmat. Kegembiraan nikmat itu berada di wajah mereka. Dan kebahagiaan itu maksudnya bukan di lahirnya, di batinnya mereka bahagia. Mereka gembira, bergembira. Di batinnya. Karena mereka diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yusqawna min rahiqin makhtum. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka yang surga adalah ayat ini. Yusqauna minuman khusus. Minuman itu bagaimana itu? Minuman itu jauh dari polusi. Jauh dari apa? Ketidakmurnian. Minuman yang murni. Dan Hamar yang dilarang di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberi hamar yang murni kepada mereka. Wahai manusia, wahai hambaku. Aku melarang engkau dari hamar dunia di dunia. Dan engkau juga melarang dirimu. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya hamar itu Tapi bukan kamar dunia. Yang apa menghapuskan akal. Bukan. Hamar itu luar biasa itu. Hamar itu khusus orang-orang surga. Yang mendekatkan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamarnya dan rasanya hamar itu. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك Kata khitamuhu itu maksudnya yang apa sudah tertutup hamar itu. Dengan apa? Dengan apa? Eh, kesuri Dengan kesuri kesuri maksudnya apa? yang harum eh, se, eh, se, eh, apa? Satu hal yang eh, bahan harum di dalam perut kidan. Itulah di riwayat itu dan di ayat itu. Dan sebahagian mereka, sebahagian mufassir menjelaskan kita misk maksudnya ketika selesai minuman itu dan hamar itu akhirnya akhirnya rasanya harum rasanya misk itu, rasanya kasturi itu. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك berarti untuk mendapatkan uh, apa nikmat itu ada pertandingan di antara orang-orang salih lomba-lomba yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan itu itulah dorongan untuk orang-orang salih yang Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun kata tanafus itu maksudnya pertandingan. Maksudnya lomba atau perlombaan. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mizajuhu min tasnim." Hamar itu dan minuman itu itu campuran dengan tasnim itu. Tasnim itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala menerjemahkan tasnim itu. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Satu apa? Uh, air. Satu air yang uh, khusus orang-orang muqarrab itu. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Cukup untuk uh, majlis ini. Walaupun ada sebagian riwayat, saya memilih satu riwayat. Saya menulis beberapa riwayat untuk ayat-ayat tersebut. Dan saya memilih satu riwayat untuk majlis ini. Soal nanti kalau ada waktu yang eh, lebih luas kita bisa masuk dan membaca riwayat-riwayat lain. Tentang ayat-ayat itu, yusqauna min rahiqin makhtum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amirul Mukminin, "Ya Ali, wahai Ali, man tarakal khamra li ghairillah." Itulah riwayatnya bagus ini. Man taraka al-khamr li ghairillah, saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Wahai Ali, siapapun yang meninggalkan apa khamar untuk selain Allah subhanahu bukan untuk Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberi minuman kepada orang tersebut hambanya dari apa min, rah min rahiqil makhtum dari hamar yang murni itu yang tertutup itu أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام برتانيا كبر رسول الله فقال علي لغير الله أنت سلام الله سبحانه مقصود يا عاف يا رسول الله رسول الله من جوا كبرنا مرين قال نعم بطول يا أمير المؤمنين والله مقصود نبيني والله من تركها سيانة لنفسه سسنجوه نيا Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang apa meninggalkan hamar itu di dunia. Sianatan nafsi. Memelihara dirinya. Menjaga dirinya. Berarti orang itu takut. Takut minum-minum hamar itu. Untuk apa? Untuk keselamatan badan. Keselamatan tubuh. Bukan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. untuk kesehatan tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ala zalik. Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada hambanya pada hari kiamat. Itulah riwayat tentang hamal. Siapapun yang melarang dan apa memperhatikan itulah salah satu masalah penting di riwayat ini yang banyak kewajiban di antara kita dan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua wajib dan haram itu mempunyai filosofi khusus. Dan kalau kita apa memperhatikan filosofi itu, itu khamar. Khamar itu filosofinya apa? Khamar itu apa menghapuskan akal manusia dan eh, kemanusiaan yang jauh seorang yang minum hamar. Jauh dari orang tersebut. Berarti hamar itu maksudnya begini. Walaupun wajib. Walaupun diwajibkan Allah subhanahu Kalau seorang tidak mengerti, tidak mengetahui filosofinya. Harus taat perintah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itulah namanya di bahasa Arab taabud Itu taabudan Kita taat firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tahu filosofinya dan taat akalnya di apa perbuatannya misalnya tidak minum khamar untuk kesehatan tubuh Allah Subhanahu wa taala akan memberi nikmatnya dan salah satu nikmatnya khamar surgawi kepada orang tersebut. Afan sudah panjang, sudah terlambat waktu kita. Semoga di dunia akhirat kita afiat dan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmatnya di dunia akhirat kepada kita dan memberi syafaatnya ahlul bait kepada kita semua di dunia dan akhirat insyaallah afan Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas eh, jelasah pada malam ini. InsyaAllah eh, sesi soal jawab telah pun dibuka. Jadi bagi sesiapa yang ada soalan bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Al-Bani ataupun boleh tuliskan di ruangan uh, chat untuk dan insyaAllah anda boleh membacakan kepada Ustaz. Dipersilakan kepada sesiapa yang ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tadi kan Ustaz sebut tentang melihat Allah kan. Uh, saya juga pasal yang uh, ayat 143 surah Al-A'raf dan peristiwa Nabi Musa minta melihat Allah. Eh, berapa ayat itu? Berapa ayatnya? Apa? 243. Surah 143. 143. Surah Al-A'raf. Betul. Kan ah, peristiwa Nabi Musa, peristiwa Nabi Musa uh, minta melihat Allah. Kemudian guna tu hancur, dia pengsan kan. Selepas itu, Nabi Musa cakap bila dia sedar semula, dia kata, Aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang pertama beriman. Apa maksud dia orang yang pertama beriman? Sebab belum sebelum peristiwa ni, Nabi Musa kan dah memang beriman. Uh, afan, dah... Afan. Afan. Eh, soalan ni eh, tidak jelas kerana suara niat tidak jelas. Itu. Oh. tetapi maksudnya mungkin begini, ana awal kata ana awalul mu'minin, maksudnya apa? Tapi kalau mungkin Betul. Mungkin aku apa, mengulangi ya? tapi lebih jelas insya Allah. Betul betul apa maksud awalul mu'minun, mukminin tu? Terus, sebab, ya betul. Sebab dia kan dah beriman sebelum peristiwa ni Nabi Musa kan dah memang beriman dia berdakwah semua kan dia dah beriman pada Allah Kenapa bila bila peristiwa ni dia sebut dia orang yang pertama beriman? Apa maksud dia yang pertama beriman tu? Iya. Hmm. Seperti itu banyak di eh, misalnya di cerita Nabi Ibrahim juga ada di apa cerita Nabi Ibrahim juga ada atau di uh, eh, sebagian contohnya saya uh, membaca uh, suatu ayat di surat Ali Imran yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ini ayat berapa? Hmm. Betul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah astafa Tolong diperhatikan Ayat 33 Inna Allah astafa آدم ونوحا وآل Ibrahim, wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Adam. Nabi Nuh. Ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Ala Imran. Keluarga Imran. Atas semua alam. Oh, di mana keluarga Rasulullah? Di mana nabi-nabi lain? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebahagian mereka. Dari sebahagian kaum terpilih sebahagian mereka. Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran. Ala Ibrahim siapa? Di dalam ala Ibrahim adalah ada keluarga Rasulullah. Berarti salah satu contohnya ala Ibrahim adalah siapa? Keluarga Rasulullah dan ahlul bait kita. Di persoalan ini, ana awalul mu'minin. Katanya Nabi Musa. Qala subhanaka tubtu ilaih. Aku taubat kepadamu ya Allah. Ana awalul mu'minin. Aku beriman. Yang orang pertama yang beriman kepadamu orang pertama maksudnya maksudnya di zaman kapan waktunya? Di zaman itu, bukan zaman kita. Berarti maksudnya Nabi Musa di zamannya Nabi Musa yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita mengetahui apa mengetahui apa ceritanya itu. Ceritanya itu apa? orang-orang yang ragu. Ragu tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah. Mereka sudah mengatakan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, apakah kita bisa melihat badannya Allah, jisimnya, tubuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan meletakkan dirinya di kelihatan kita. Apakah boleh atau tidak boleh. Pak, kalau boleh, kita juga pada zaman itu beriman kepada ya Musa. Itulah kata mereka. Nabi Musa zaman itu yang sudah apa eh, berada di atas gunung Tur itu dan eh, naik gunung itu beliau sudah mengulangi katanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal Rabbi arini anzur ilai. Wahai Tuhanku, arini berarti Perlihatkanlah dirimu kepada aku. Wahai Tuhan, aku mau melihat engkau. Apakah Nabi Musa bukan Nabi? Nabi. Nabi jauh dari semua maksiat. Semua kekurangan akal. Itulah kekurangan akal manusia. Yang bisa melihat Allah Tuhannya. Nabi Musa jauh dari kekurangan tersebut. Tetapi Nabi Musa mengulangi kata-kata mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, "Qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa." Kalau gunung itu tetap ada, pasti zaman itu engkau bisa melihat aku. Itulah katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا موسى juga jatuh. Pada zaman yang bangun, sudah mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaik. Tubtu ilaik maksudnya kata-kata mereka. Bukan kata dirinya Nabi Musa. Bukan. Atau menurut Nabi Musa perkataan itu juga Salah satu maksiat. Kalau seorang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujud yang punya tubuh, punya tangan. Mungkin salah satu tafsirnya begini. Perkataan itu juga maksiat. Di sisi Allah subhanahu Dan lisan kita harus jauh dari maksiat tersebut. Wa ana awalul mu'min ya berarti itulah maksudnya iman itu bukan iman pertama kepada Allah Subhanahu. Maksudnya iman itu derajat iman. Nabi Musa, Musa pada zaman itu sudah ditambah oleh mukjizat itu. Semua anbiya, semua rasul itu, semua mereka. Sudah apa? E, eh, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka semua mereka utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diutuskan Allah Subhanahu tetapi derajat-derajat mereka, derajat imam mereka berbeza. Salah satu mereka adalah Nabi kita yang derajat imannya lebih tinggi dibandingkan dengan derajat iman sebagian Nabi. Dan menurut kita derajat iman ahlul bait itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat iman apa nabi-nabi lain. Berarti selain nabi kita. Salah satunya Nabi Musa. Ana awalul mu'min mungkin maksudnya saya sudah beriman ya Allah. Jangan mengganggu aku dengan kekurangan itu, kekurangan Lisa. Anak awalul mu'min. Aku beriman ya Allah. Bukan maksudnya iman Nabi Musa dari zaman sebelumnya apa Nabi Adam. Bukan. Di zaman itu. Anak awalul mu'min di antara kaumnya. Aku beriman kepadamu ya Allah. Seperti ayat itu kita melihat di surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim, ana awalul muslimin kata itu. Berislam itu. Aku yang pertama yang berislam. Itu katanya Nabi Ibrahim. Apakah maksudnya Nabi Adam? Bukan sebelumnya Nabi Ibrahim. Bukan. Maksudnya ana awalul muslimin berarti aku berislam. Aku taat kepadamu. Ya Allah. Dari waktu yang aku berakal aku bisa percaya kepadamu. Maksudnya begini, bukan maksudnya zaman. Berarti zaman tidak ada di sini. Zaman Nabi Adam, Nabi Adam beriman, dan seterusnya semua anbiya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Nabi kita dan ahli bait itu. Insyaallah jelas insyaallah. Afwan. Syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, jadi Allah kita boleh ambil lagi satu soalan terakhir. Jika sesiapa ada soalan bolehlah bertanyakan kepada Ustaz Rabadi. Dipersilakan. Uh, ataupun mungkin uh, jika ada pertanyaan selepas kelas ini bolehlah terus uh, bertanyakan di dalam uh, WhatsApp group. Uh, Allah Ustaz Sarabani boleh uh, ambil ambil masa untuk menelitinya. Uh, jadi insyaAllah kita uh, tutup kelas kita uh, pada malam ini untuk sekarang. Uh, jadi syukuran Ustaz Sarabani kerana bersama kami. Sama-sama. Uh, jadi kalau tidak keberatan, bolehkah Ustaz membacakan doa sebagai penutup? Eh, kalau tidak keberatan untuk uh, kepada Ustaz Hasan Askeri. Uh, InsyaAllah. Ustaz Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh membacakan uh, doa sebagai penutup untuk malam ini? Uh, Rabani tidak membaca, kita mengaminkan Ustaz Rabani. Ya, wujud antum Ustaz berkah untuk majlis kita. Silahkan. Berkah dengan Silahkan. berkah dengan antum Ustaz. Astagfirullah. Afwan. Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد wa ajil farajahum. InsyaAllah sebelum tu kita ucapkan tabrik dan tahniah sempena yaumil ghadi yaumil mubahalah Aidil Mubahalah di mana dirinya Amirul Mukminin dikira sebagai dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabrik kepada semua dan khusus kepada Ustaz Abani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل نور في بصري والبصيرة في ديني واليكين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي وشكر لك أبدا ما أبكيتني اللهم مكلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تضئ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمه ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد insyaallah di penutup doa dan majlis sama-sama kita hadiahkan surah al-fatihah untuk syuhada Karbala syuhada syuhada jalan Islam arwah mukmin mukminat khusus kepada uh, almarhumah Zulaikha yang baru meninggal daripada jemaah Singapura kita jadi moga-moga Allah menyampaikan hadiah suratul fatihah kita kepada almarhumah dan mengembirakan beliau dan memberatkan amalan baiknya dan mengampuni segala kesilapannya dan begitu juga seluruh keluarga kita, ibu ayah kita yang telah pergi moga-moga Allah menempatkan mereka bersama orang-orang yang mendapat keampunan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah matasbiku bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل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 Allah. Terima kasih Bang Ya. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup video tadi. Dan juga sekali lagi syukran diucapkan kepada Ustaz Sarabani dan Aidul Mubahalah kepada para hadirin semua. Jadi insyaAllah kita tutup uh, majlis pada malam ini dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام